Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa alihi tahirin wa sahabati ajma'in. Amma ba'du. Kepada bapak-bapak ibu-ibu yang sangat kami muliakan, dumateng sedaya hadirin anggota pengajian rutin sing diwontenaken wonten Al Hidayah FM ingkang mugi-mugi sareng-sareng pinaringan tambahipun taufik hidayah inayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sadèrèngipun kula nerasaken kula mangsuli kala wingi kita sampun membahas yang namanya fikih adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabi min adillatiha tafsiliyatan yang namanya fikih niku ngilmu tentang hukum-hukum syarak yang berupa amal-amal yang hukum tersebut diambil dari dalil-dalilnya yang secara tafsir atau secara terperinci. Jadi pengajian kita mengarah kepada membahas kepada hukum-hukum syariat tapi sing berupa amal sing sedaya kala wau dalil-dalilipun jelas cuman pada kesempatan yang berbahagia kali ini kula cetakaken melih pilih pengambilan dalil-dalil tersebut semestinya harus diambil oleh orang-orang yang berkompeten di dalamnya. Jangan sampai ketika kita membahas masalah dalil yang itu sudah langsung mengarah kepada Al-Quran dan hadis, tetapi kita yang bahasa Arab saja tidak mudeng, tapi nek coro bahasa ini pun lebih kementus kemaki, menganggap itu sesuatu yang mudah lalu kita dengan seenaknya mengambil dalil itu sepotong-sepotong tidak tahu jelundrungnya apalagi kalau kita tanya kalau seorang tersebut ditanya jawabannya wis pokoke wong kuwi anggere wis sangu pokoke wis ngalamat ora iso dibenerno meneh Hadir ya Kalau ini kita sampun bahas mengapa kita bermadhab atau mengapa kita mengikuti salah satu dari pendapat para a'immatul arba'a. Karena yang pertama hal itu mendapatkan setempel oleh Rasulullah nek cara bahasanipun surat menyurat mendapat eh, napa nek cara pun mendapat eh, izin resmi dari Rasulullah untuk kita mengikuti para a'immatul arba'ah dengan sabda Rasulullah khairul quruni qarni hadza summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum Di masa yang terbaik yang Rasulullah katakan terbaik dalam Islam dalam bidang hukum, dalam bidang akidah adalah masanya para sahabat, masanya para tabi'in dan masanya para tabi'ut tabi'in. Nah, imam-imam kita itu Imam Maliki, Imam Hanafi ada pada zaman tabi'in. Lalu Imam Syafi'i dan Imam Hambali ada pada zaman tabi'ut tabi'in. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, Rasulullah bersabda, Yadullahi ma'al jamaah. Kuasa Allah atau bisa dikatakan kekuatan Allah itu diletakkan kepada jamaah. Kalau kita bercerai-berai nggugu karpe dewe, maka di situ tidak ada yadullah. Waman syadda sudda finnar. Wong seng retel orang yang tidak menggabungkan dirinya pada kumpulane mayoritas muslimin maka syudza finnar diancam Rasulullah yang tersebut akan dipelenceng noring neraka. Nah, secara implisit nyuwun pangapunten mawon ya aja mesam-mesam implisit ki ra mudeng ya tetep mudeng. Zaman singkat ngeten niki niku tiyang nek mboten mengikuti pendapat dari madzhabil arba'ah. Orang tersebut pasti dikategorikan sebagai wong sing gugu karepe dhewe. Mungkin panjenengan wonten sing nyanggahi umpamane. Lho Pak, yang penting kang Quran. Yang penting kang hadis. Nek ana wong ngoten niku omongane, wong salwangsul kula mangsuli nyuwun pangapunten, sejauh mana Anda tahu tentang Al-Qur'an? Sejauh mana Anda tahu dari hadis? Oh, tak contoh no hadis nawar. Rasulullah nanti jauh. alma'u minal ma'i. Air itu dari air. Ini nek sampean mudeng. Mudeng, air itu dari air. Ini maknanya dia. Ya lupa. Anu, Pak, wis banyu ya aku apa anu wis madhete yo. ya teh iku mau iki jibuke ya saka galon nah digodhog Galon iku jibuke saka sumur. Sumur iku jibuke lah ora ngono maksude. Baru satu saja itu kita sudah penuh dengan masalah. Sedangkan yang dimaksud Rasulullah al-ma'u minal ma' niku maksude sampean niku lo wajib gebyur awak kanthi dalam mandi jinabat itu disebabkan karena Anda mengeluarkan air yang namanya sperma. Oh, ini ndak baina sama wal cepu. Nyun pangapunten antara langit dan dunia niki. Lu maknane alma umi ma itu secara bahasa air itu dari air, tapi kok maknane sekian itu? Yus karena itulah hadis. Di situ ada ada asbabul wurud, ada asbabul wurudnya. Mengapa Rasulullah berkata seperti itu maksudnya piye? Hanyun nah, pangapunten dadi pun kalau kita selalu mengadakan yang penting Quran, eh, iya sing ngomong orang penting sapa. Justru kalau kita mengatakan penting, pentingkanlah Quran sehingga Anda tidak mempermudah Al-Quran itu. Kalau kamu mengatakan sing penting hadis, yo iya temeno karo hadis, jangan mempermudah hal i. Hei, eh, hal i Malah nek justru sampean sak geleme dhewe, itu justru Anda tidak mementingkan Al-Qur'an dan hadis itu sendiri. Eh, ngono lho. Nek tiga khojah zaman akhir iku sing diwolak-walik ngono mau. Ada dia contohnya Gusti Allah dawuh, "Man amila sodiham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Ana wong iman, amale apik, uripe digawe thayyibah karo Gusti Allah. Iku jalane urip Allah gariskan. Saiki diwalek. Nek ana wong ora iman, ya ora amale apik, ning uripe kok penak. Niku mboten hayatan thayyibah. Iki mudeng ta? Lah terus piye? Pamane wong iman amale apik dikatakan di dalam Al-Qur'an tuba, uripe bejo. Lah ana wong bejo ning kok ora iman, ora amal apik, iku jenenge ora bejo. Jenenge apa? Yus ya pokoknya ora bejo. Lho kok duitnya haki, bojone ya papat ya ayu-ayu, umpamane, umpamane. Sing durung duwe aja pucet lho. Lah terus iku kok kok mosok kaya ngono ora bejo? Ya ora bejo, sebab napa la yusamma bin nikmah makanal amru fi akhirihi azabun. Aja dianggap nikmat jika akhir dari sesuatu yang dikatakan nikmat itu adalah adab mana tuh? Jadi banyak dina iki sampean dingai es, sesuk es, sesu eneh es, es terus. Ning sebenarnya natijah atau hasil dari mangan es saben dina niki pilek. Ketika makan es itu aja dianggap nikmat. Karena es ini sebenarnya adalah kunci seseorang untuk mendapat pilek. Oh, tapi yo ya bagaimanapun pas ngombe es ya seger Pak, ya sekarepmu. Mudeng lagi, ya sekarepmu. Namun pun itu keterangan yang kedua bahwa ya yadullah ma'al jamaah. Jadi secara mayoritas umat muslim sak dunia niki mbok akoni napa ora setara keislamannya itu mengikuti salah satu dari mazhabil arba'ah. Jadi kepengikutan kita mengikuti salah satu dari mazhabil arba'ah itu termasuk dherekno dawuhipun Rasulullah yadullah ma'al jamaah. Lah muga-muga kula sampeyan iki termasuk kelegolong sing ma'al jamaah sing besok ora mlebu ning neraka Allahumma. Amin. Alasan yang selanjutnya adalah li'anna ma, ma fi ghairihim lam tubabbat. Cara bahasanipun teng gene kitab tanwirul kulub podo-podo pendapat podo-podo rumusan yang seperti dirumuskan dan seperti yang para a'immatul arba'ah itu dijadikan pendapat mereka umpomo no imam liane berpendapat selain empat madhab itu banyak tetapi lam maksud ibu? pendapat-pendapat dari selain madhahibul arba'ah itu walaupun sebanyak apapun tetapi yang mendetail terperinci penuh dengan sistematis itu hanyalah amadhahibil arba'ah. kaya contohnya Imam Syafi'i, kaya contohnya Imam Maliki. Bukan hanya pendapat beliau itu ditulis, tetapi dirangkai dengan apa-apa yang menjadi kebutuhan dari pendapat itu sendiri. Contohnya Imam Syafi'i membuat yang namanya qaidatul fiqhiyah. Kaidah fiqhiyah. Dengan kaidah-kaidah fikih ini bukan kok Imam Syafi'i membuat secara akliyah beliau tidak. Beliau saking ngalime Quran, ngalime hadis, ngalime asar minas sahabat wambil sebuah bahasa-bahasa yang men mengumpulkan dari beberapa hal tadi sehingga terciptalah rumusan-rumusan yang bernama kaidah fikih. Jadi sampean umpama anep pendapatipun Imam Syafi'i ini mboten pendapat sing ngoyoworo nek cara bahasa Jawa. Tapi pendapat yang bisa dipun pertanggungjawabkan secara nakli dan akli. Imam Syafi'i sampean kok mestani nek umpamane niki nyinggol wong wadon kok iso batal wudune iku sebab apa? Nah, Imam Syafi'i akan menjawab Qur'ane iki, hadis iki. Qur'ane iki Allah mastumun nisa contohnya. Hadis iki iki iki. atar sahabat iki. Nah, dari semuanya itu kita ambil sebuah makna di dalamnya bahwa intine praktek keseharian Rasulullah intini pun nyun pangapunten mawon menggambarkan secara jelas bahwa kapan ono wadon ajnabiyah wadon ajnabiyah gampangnya wadon sing oleh dinikahi kok nyenggol karo wong lanang tanpa ono aling-aling maka dia membatalkan wudhu Eh, contohnya ngerti niku. lewis Semoga dengan awal yang kita sampaikan ini tadi kita rodok mah kita paham bahwa mengikuti salah satu dari mazhabil arba'ah itu bukan sesuatu sing just, bukan sesuatu sing ngoyoworo tapi justru itu penuh dengan kehati-hatian kita. Amin Allahumma. Nah, istilah madhab Perbedaan daripada mazhab itu terjadi karena empat hal. Yang pertama, karena dalam lafaz Al-Quran itu terdapat ayat-ayat yang maknanya itu mustarok. Di dalam ayat-ayat Quran itu memiliki makna-makna yang mustarok. Artinya apa? Dipandang dari segi ini bisa menjadi A. Dipandang dari segi itu bisa menjadi B. Seperti itu. Jadi memang dadine ya mesti kudu berbeda. Contohnya itu tadi, aula mastumun nisa maknane utawa demek sapa sira kabeh ansaa ing wong wadon. Lho ngene ngoten dari satu itu tadi maknane berkembang. Menurut Imam Hanafi sing dimaksud lamastum niku ai jamak tumun nisa. Sing dimaksud lamastum ai jamak tumun nisa maknane atau eh utawa ngumpuli sapa sira kabeh anisa ing wadon. Dadi menurut Imam Hanafi nyinggol wong wadon asal orang ngumpuli orang batal wudu. Nek nyinggal nyinggol nyinggal nyinggol ya. tak masalah lah ya. Iya. Ning urusan dosa-dosa batalno karo orane iki lho. Aja kok wah cocok dul. Wah aku kok tak praktek iki urusane beda ya hati-hati nek ngaji padha kupinge ning kadang krungune kadang ya beda. Ada nggih? Dadi sing dimaksud ki urusane dairatul nawakidin wudu, perkara-perkara sing ngomongno bab rusake wudu ora bab dosa karo haram. Lah maka pendapat Imam Hanafi ini kadang diikuti oleh beberapa orang sing itu tawaf, sehingga pas tawaf niku kesenggol napa mawon ora apa-apa. Nah nek cara Imam Malik, lamas tumun nisa niku diberikan tanda kutip. Sing dimaksud lamun setumun nisa niku nyenggol ora apa-apa asal ora syahwah. Nah, ayate padha ning maknane beda-beda. Nah, terus umpamane ana wong takok, "Lho iku kan Imam Malik, Dul, terus Imam Syafi'i, umpama aku nggih pendapat beda no piye, Dul?" Terserah ning wallahi aku ora pengen melu. Wis iku siji tok. Dadi saya mewakili diri sendiri Umpama sampean, "Dul aku tak nggih makna dhewe, Dul." Umpamane, Dul, umpamane yo. Allah maslumun maknane yo. Nyenggol wong waduk kena. Sing penting orang ngambung umpamane, umpamane. Ya terserah karepmu. Ning nek kula sama sekali mboten bakal melu tur ora bakal ngandel. <laughs> Ngono lho. Setuju ya? Dadi aja merinding sik nek ora payu. Lah Imam Syafi'i benten melih pokok lamastum niku maknane nyenggol. Sing pokok aja ora kena, ora ana aling-alinge. Nek ana aling-alinge ora batal. Nah, dari lafal yang satu tapi memiliki makna yang berbeda itu tadilah menjadikan madhab itu berbeda-beda pendapat. Yang kedua disebabkan oleh asbabun nuzul. Jadi ada satu ayat, ada satu hadis Ayat ini maknanya begini, tetapi sabab nuzulnya, ah, sebab turunnya ayat ini karena begini, begini, begini. Dari pandangan pendapat yang berbeda dari nopo nerangno tentang asbab nuzulnya, sebab turunnya ayat itulah mengakibatkan pendapatnya pun berbeda-beda. contoh nih, kalau tak contoh nama Aku nyekel gelas nih Ngeten nih ya? Ngeten ngeten nih ya? Saya meletakkan gelas ini lalu tak angkat, tak, tak culno, tak angkat, tak mengisono, tak angkat, tak seleh tak angkat neh, tak seleh Ini sabab nuzul tuh, sebuah contoh ini. Lalu saya berkata, waduh, eh. aku meninggal Saya mengatakan, waduh. Jadi pada waktu aku ngomong aduh, itu saya pada posisi nyekel gelas isine teh panas Terus tak angkat, tak culno, tak angkat, tak jaleno. Terus saya mengatakan, waduh, ini sampean memaknainya beda-beda mesti. Nek toha maknani ini nih Ku mesti Pak orang ora patek seneng tae. Ku mesti kurang manis. Utama mungkin ada yang memaknai Pak Dullah jane seneng tae. Tapi diangkat muda nih masalahnya panas. Ana sing dimaknai beda. Pak Dulai jane seneng teh. Ning arep dintekno kuwatir nek digremengi sing Oh Ana meneh sing rada ekstrim nek Pak Dulai jane seneng teh, iku seneng diangkat. Ning muni adus sebabe apa? Rikuh kancane putih kabeh wonge teh dewi Lho. Asbab nuzul itu seperti itu. Jadi prakteknya Rasulullah melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu dari akibat sesuatu hal. Lalu sahabat meneriwayatkannya berbeda-beda sehingga menjadi madhab itu pun berbeda. Ngerti nggih? Wis lagi contohnya kita iki rasa pusing nek ana berbeda. Contohnya sampean terus tukaran. Ayo mau do anu piye? Gini apa Pak Dula kok? Apa nih? Gelasnya mau diangkat-angkat, tapi apa? Wah, aku mesti kepanasan. Orang kurang panas. Lho kok iso? Wong tangane dicekel iku mesti aneh iku kurang manis. Jadi arep diombe iku mungkin muni aduh lho. Iki asbab nuzul seperti itu. Mending ya, kita ke contoh sing paling di zone Durung contoh kota nih. <laughs> contoh kota ya tuh tuh. Nomor telu menilai hadis dalam penilaian hadis sehingga menjadikan berbeda-beda itu goro-goro menilai hadis. Ada satu hadis dinilai bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Tadi yang lain mengatakan hadis ini hadis yang tidak sahih, hadis yang hasan, hadis yang dhaif, ada yang mengatakan ini hadis yang muktamad, hadis hadis hadis tetek bengek tetek bengek itu penilaian berbeda mengakibatkan imam ini menggunakan hadis ini, kalau ini tidak. Ada juga yang sekarang ada juga yang skalanya hadisnya meyakini podo tetapi yang di dalamnya itu dinilai berbeda. Contoh, ketika Rasulullah habis lalu Rasulullah nyenggol kepada Aisyah. Kalau Imam Syafi'i mengatakan itu khususiatur Rasul. Khususiah bagi Rasulullah, walaupun nyenggol garwane ora batal. ya? Tapi bagi imam yang lain mengatakan itu kan menunjukkan bahwa nyenggol ajnabiah niku ora apa-apa. Nah, seperti itu. Jadi karena menilai isinya pula. Yang keempat, akibat daripada qawaid fikhiyah. Diambil dari qawaidul fikhiyah, kaidah-kaidah fikih mengakibatkan pendapat itu berbeda. Contohnya, ingin ya ngapunten mawon. Ada sebuah kaidah. Seandainya ada seseorang mengatakan tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Dengan kaidah itu seseorang menjadikan mengikuti apa sing jare keputusane pemerintah tentang e, tentang tanggal satu Sawal. Jadi jika dia, Pak, Pak Yai, sampean kok mengikuti kok yang ya ngapunten kok rada panas ya. Umpama kipase rodok dialeno nah, kok diparekno mriki diadepno yang ngapunten. Nah, ustaz juga manusia jadi Bon ya. Diwangsulno ya. Nah, bon bon bon alhamdulillah bon. Matur nah, nuwun. Lo melek Kawaid edukia, contohnya dengan satu kaidah itu tadi seseorang menjadi Wis pokoke aku nek urusan bab penentuan satu sawal aku mengikuti opo jari pemerintah. Tapi ada juga yang menggunakan kaidah yang lain di mana kaidah itu berbeda sehingga orang itu jadi beda-beda caranya. Orang sing mengikuti aku pokoke sesuk, aku sesuke. Ya terserah. Sebab napa kaidah yang digunakan. Nah, dari satu contoh-contoh yang saya tuh kemukakan ini, bapak-bapak, ibu-ibu, marilah sebelum kita membahas masalah fikih, jadilah orang sing lomo atine. Ojo dadi rumong bener. Islam mengajarkan kot aflahaman tazakka. Bejo banget wong sing gelem no awake. Artinya dia nganggap bahwa aku ini penuh dengan kesalahan sehingga dia membersihkan diri dari kesalahan. Tetapi nek membersihkan diri fala angkusaku. Aja rumangsa apik dhewe, aja rumangsa bersih dhewe, aja rumangsa bener dhewe. Ya, ngoten nggih. Jadi umpama sampean kok ngaji ngeten iki, pamene sampean kok tak terangno sing jenenge banyu mustakmal iki dalile iki, sing jenenge banyu musammas iki dalile iki, sing jenenge banyu tahir mutahhir ghairu makruhin istimaluh iki iki. Kaya mengkene iki dalile. Setelah mendengar seperti ini, langsung saja di dalam hati sampean selalu editan-editan yang kemarin kita sampaikan itu langsung dilakukan otomatis. berat Itulah pendapat Imam Syafi'i. Imam yang lain tentu berbeda. Lah karena kita tidak tahu berarti husnudzon semoga yang dilakukan teman-teman kita itu walaupun mungkin tidak cocok dengan Imam Syafi'i tapi mungkin cocok dengan madhab-madhab yang lain Allahumma Contohnya mengko sampean nok Masjidil Haram solat Allahu Akbar. Teng mriku mboten nonton bismillah. Wontene namung Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Eh. terus sampean lho kok beda karo sing ngaji biyen ya. Biyen ono bismillah piye to, Ndang? Umpamane maka jawabannya sepena. Oh sing wingi ko aku kan ngaji tentang madhab syafi'iyah sing memang madhab syafi'iyah dalam urusan bismillah niku mengikuti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah niku lo disaksikan oleh beliau nek salat yo ya maca bismillah. Maka digunakan dalil oleh Imam Syafi'i berarti maca bismillah banter niku termasuk sunnah. Lah sing liyane nggunakno hadis sing diriwayatno oleh Aisyah. Aisyah mengatakan Rasulullah niku lho ketika sholat yang dibaca adalah alhamdulillahirabbil alamin. Loh, apakah Imam Syafi'i mboten nate ngaji pendapat Imam Aisyah Datina Aisyah? Nggih nate. Loh kok Imam Syafi'i masih berpendapat bismillahirrahmanirrahim? Gimana itu? Jawabannya gampang. Menurut Imam Syafi'i yang ditulis di dalam kitab Kifayatul Ahyat, di situ ada kejelasan. Kata-kata Aisyah bahwa Rasulullah tidaklah mem, napa, membaca Fatihah eh, napa, tidaklah sholat kecuali dengan membaca bi eh, napa, alhamdulillah itu dimaknai oleh madhab Syafi'iyah ae surah fiha alhamdulillah. Napa maksudnya? Mem, ya Rasulullah itu membaca surah yang di dalamnya itu ada ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Lalu mungkin ono sing duwe pendapat, "Duh, kalau saya sih enak melui Sayyidatina Aisyah. Aisyah itu kan istrinya." Nah, sedangkan Ibnu Abbas kan hanya sahabatnya. Amin. ngapunten, jangan sekali-kali ngantem ngantemno secara sama sesama sahabat. Mengapa? Karena hal tersebut tidak ada di zaman Rasulullah. Jadi zaman biyen niku pendapat beda niku saling saling mengokohkan, tidak ada yang Walah Ibnu Abbas suka mati ya, sahabat ya beda karo garwane Rasulullah piye tidak ndak tidak boleh. Ada juga yang mengartikan sahabat yang paling fakih, sing paling cerdas itu Ibnu Abbas. Mengapa? Karena Ibnu Abbas pernah mendapat doa khusus dari Rasulullah, Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah cerdaskan dia dalam urusan agama. Jadi menurut pendapat yang mengikuti Ibnu Abbas ya maklumi karena nopo memandang sahabat Ibnu Abbas adalah afqahus sahabat. Sahabat yang paling faqih. Tapi nek ana wong memandang kok mengikuti Imam Syafi'i eh, mau Sayyidatuna Aisyah, ya ora apa-apa, derekno garwane Rasul Lulane aja no Ora ana ceritane Batman karo Superman tukaran kira ono. Wah nek bengi filme apik Wah Apa? Batman karo Superman. Lah menang di kadang menang Batman, kadang Superman. Jadi nek pada waktu ngom anu apa Batman arep lapo-lapo itu diinjen sik karo Superman. Oh. Batman kan rasa nginjen kalah. <laughs> Neng nek pada waktu hal-hal sing berurusan kepada bom, wah, iya. menang Batman. Superman randi bom. Iya. Orang ngono karpe. Ngono nggih? Ya saja ngomong bakser Superman ah, malah ngisin-ngisin wong. Dan kitab ini bernama kitab nek panjenengan kepengin tugas pun kitab uh, eh, At-Tazhib fi adillati matnil ghayati wa takrib. Niki nek sampean pengen tugas bener. Allah dul tuku ayo ya ora iso maca. Eh. Kalau sampean pengen tugas monggo nek mboten ya mirengno insyaallah cekap. Nanti nggih. Di sini diberikan eh, kata-kata pembukaan oleh yang mengarang atau mentaklid kitab ini dengan perkataan beliau Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wahdah Al-qail fi kitabi falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din Ayat ini surat At-Taubah ayat 122 Dalam ayat ini seolah-olah Kiai Musonnef atau yang mengarang kitab ini memberikan atul istihlal. Nek coro atul istihlal itu sindiran dari depan untuk mengarah apa yang ada di, di dalamnya tadi. Nopo niku? Mbok yo salah satu daripada firqah kelompok-kelompok masyarakat itu ono sing gelem tafakuh fiddin metu sangka desane ngaji khusus masalah fikih, masalah agama. Pernyataan ini Allah Subhanahu wa taala yang berfirman. Jadi dalam bahasa falaula nafarum min kulli itu memberikan sebuah dorongan, memberikan sebuah perintah bahwa di setiap kelompok-kelompok masyarakat diantaranya Mbok yo ana sing gelem keluar neng khusus mencari ilmu agama yang nantinya ketika dia sudah menguasainya kembali ring masyarakat itu akan nopo ngemutaken dateng poro-poro penduduk-penduduk uang penting masyarakat pun piyambak-piyambak. Maka saya ingin menginapa eh, matur panjenengan mengke nek umpama ngaji fikih kok oh jebule fikih ngene-ngene Jangan puas hanya ngaji di majelis seperti ini. Karena sampean gerungon-rungon toh. Bagaimana sampean minimum orang sampean di anak anak sampean nanti didorong supaya dia menjadi orang sing genten besok iso nular nular ring masyarakat Nek mboten sak desa salah kabeh. Karena hukumipun ora gur fardu kifayah. Saat ini kan jarang. Oh wong metu sak desa ning mbogawe kabeh. Oh, kabeh ngolungo metu berpendidikan, belajar ning ujung-ujunge luru duit tok. Lah nyuwun pangapunten sangat. Marilah kita saling melengkapi. Ada di satu desa sana. Wonten sing oleh masyarakatnya. Bahkan di Solo sini ada di daerah Cemani. Sekarang baru diputuskan oleh ketua takmirnya masyarakat jamaah-jamaah pengajian itu tidak urunan duit duitnya ini arep ditabung no supaya satu dua tiga anak yang diantara mereka niku mengkayono ono di dipondok lo dan kemarin kiai-kiai ini pun minanggi tenggen kula arep dititip tenggen kula saya bukan kok nyeritakno tentang pondok saya enggak tapi kita ngomong tentang Jarang loh Pak wong di pendapat kaya ngene iki. Mereka ngumpulno duit ewon-ewon, mangatus rupiah, kanggo dorong. Pokoke salah satu di antara kita ana sing metu desa ngaji nang sijine pondok mulih ngajar di situ. Eh, ngene niku tulung dipikirno. Nah mungkin sampean di pikiran ini, alah Pak, Pak. Sing penting saiki le bab upo Pak, Pak Orang usah kakean tercekentik. Sing penting sakniki niku lho. Wis pokoke seluruh duit ngapun tenemawan, mawon, tenemawan, mawon. Ki sithik ngomong bapak akidah. Sebenarnya kita itu rata-rata apa sing wis dijanjekno Gusti Allah itu malah terlalu dikejar, tapi sing diperintahno ditinggal. Oh, sing kula sampeyan iki kon ibadah napa dikon mangan nak no, no, dunya iki. Hei menungso, kowe iki tak gawe, tak kon mangan sing akeh, sing enak, duwe bojo sing ayu. Napa wonten ngeten niku? Iku kula Abdullah. Iki sing ngomong kula. Quran dawuhipun Allah sing gawe urip yang memastikan tentang kehidupan ini telah berkata, telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kowe iki lho tak gawe menungso, jin, jin, Anak jin lagi. Iki anak jin lagi. Anak jin anak manusa kabeh kowe iki ora tak gawe kecuali untuk beribadah. Kata-kata kamu tidak kuciptakan kecuali itu berarti liane tujuan itu tidak ada. Karena itu nafyul isbat. Koyo koyo ana wong ngomong ngene contoh ya. Ana seorang wong lanang rayu pacare. Dik, sampean iku lho, Dik wanita yang sangat kucintai. Eh, umpama nih. A, dia bilang itu. lah karo ngomong ini. D tidak ada wanita yang kucintai kecuali dirimu. Ini oh, ku, apa sing di kira-kira? Ya apik sing B, sampai sampeyan ora mudeng bahasa iki lho Mas. Mudenge gur sepeda motor. Ana wong ngomong, adik, engkau adalah wanita yang kucintai, berarti liane, ono. Endang, mama mereka endang ono ya. Endang, engkaulah wanita yang kucintai. Yeah. endang mestinya kudu jawab. Selain saya, siapa lagi nih? Oh no. Sebab bahasanya kurang mematikan. Beda nek kula, wah zaman kula riyen meng SMS mereka. Ku bahasa kula ngeten, endang Tiada wanita di dunia ini yang kucinta kecuali dirimu semata. Yeah. Wedang langsung semaput. Dan nafiyul isbat itu seperti itu. Orang no tujuan liya kecuali kue kita akan ibadah. Lho niku lho tulung digembor-gemborna sik. Aja ditambah ya dol ibadah ning urusan mangan ya Iya, aku tak takon, nyun ngapunten. Adakah Allah melupakan rizki kita. Ora ono. Wong Gusti Allah niku sifatipun ihsan kok. Allah niku rasa sampean jaluk mesti diparingi. Macak napa dek bengi sampean ya Allah, sesuk nyuwun roti dunder ya Allah. Napa wonten? Ora ono ngerti-ngerti ono kok. Mesti sampean ngunggahi, lho dul anane aku mangan iki gara-gara mrene dul, nyuwun ngapunten sing iso ngubahno mrene iki sapa meneh? Gusti Allah. Ya wis intine kula badhe matur jane kula sampean kudu ngandel sak mantep-mantepe bahwa kula sampean kon ngibadah. Ibadah iki ana carane. Ora kok aku kepengin ibadah, carane ngawur-ngawuran. Ya ora ana. Lah, dengan carane yang khusus itu Anda harus belajar. belajar untuk piye supaya ngibadahi bener ngono lho Kang Nah, terus sampean mungkin ini ayo dulu aku wis iso, untuk apa kita memikirkan orang lain? Hei, pedulilah terhadap Allah Subhanahu wa taala. In tukridullaha qardan hasanan yudha'ifhu. Kalau kamu pernah menghutangi kebaikan kepada Allah, kue bakal diwales di atas apa yang telah engkau korbankan. Nah, buat niku mawon jadi mungkin-mungkin mawon sampean niki mrene niat ingsun ngaji, besok nek iso sithik-sithik diajarno karo anak bojo nek iso masyarakat. Aja sampe sak desa ora ana sing ngaji. Kurang sithik pun mulai bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin nabi wa alihi ajma'in. قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني رحمه الله سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ورضوانه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه وأن أقصر فيه من التقسيمات وحصر الحصال فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب راغبا إلى الله تعالى في التوفيق للصواب إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير itu mukaddimahnya beliau Syekh Abi Syuja mengatakan aku membuat ini atas permintaan para talabatul ilmi Karena beliau dipandang alim faqih, beliau ditemui oleh beberapa murid, lalu beliau diminta mbok inggih Pak Abi Suja panjenengan membuat kitab yang di dalamnya itu ada keterangan-keterangan tentang ibadah menurut Imam Syafi'i mengikuti madhab Syafi'iyah. Lalu beliau mengambil keputusan untuk mengiyakannya dan diciptakanlah kitab ini yang bernama kitab At-Takrib. Arti Hoyatut Takrib bisa dikatakan seperti itu. Yang isinya wa an uksirafihi minat taksimat. Banyak sekali nanti bagian-bagian yang di yang ditulis di sini. Ono bagian mengenai bab wudu, bab mandi, bab nikah, bab haid. Eh, ya, itu kudu ngerti. Sampeyan sing dipikir nikah tok haid ra mudeng. Oke, sampeyan niki umpama kok waktu haid sampeyan kumpuli haram hukumnya. Nah, sampeyan tak takoni haid ki apa? Bak pak bak pak bak pak bak bak langsung jawab. Mesti jawabannya, alah penting ya bujuku ngerti pak. Ngerti karo orane iku kudu ngerti sak temen temen nih. Kula tak tanglet mele mbak-mbake mbak umpamane bedane apa head karo nifat Nah, ini malah sing lanang lo nggak to alah pak, pak. Ngono kon ngurusi. lo. arrijalu kawamun 'alan nisa. Sampeyan besok nih bodo dadi pimpinan. Lah pimpinan ora ngerti arah. Eh ngawur. Mas, sampean nyopir ring arah ring ndi? Wis pokoke maju. Iya. Kono ana jurang ra apa-apa. Ngono eh, banyak Anda. Wayah het, ora kena dikumpuli. Eh, wong wadon kudu mudeng. kula niku nate pengajian khusus pertemuanipun tiang-tiang tuna-tuna. Ora ora iwak tuna lho ya ana sing tuna graitano tuna napa tuna apa iki tuna netra wah dengarin mudeng sampean tuna netra tuna graita tuna rungu dan niki fikih pun berbicara di dalamnya saya pernah ditanya di waktu itu Pak Dullah kalau getehat itu gimana cara membedakannya bagi orang yang tuna netra? Lah Imam Syafi'i ingin nyempelno. Head itu bukan hanya bi bisa dibedakan secara warna. Tetapi muhtadiun labdaun. Loh, napa? Head niku rasane panas semelet. Oh. Lho, guyu. Lho, guyu. Iki bab head lagi guyu. Jadi wong tunanetra pun bisa membedakan. Set. Lho, umpamane, uh, sanes, sanes. Eh. Umpamane itu berarti head. orang usah ngene, tret. Mas, abang kok ireng. Ora usah Paham ya? Jadi syariat iku tekan kono. Menembus batas. Kabeh kudu mudeng. Lho ngono lho, kan Jadi sampean kudu mudeng. Alah Pak Dul aku ora bakal milih bojo sing tunane terang ngono ya. Mungkin pertamane orang Nek ketabrak becak. <laughs> Mosok setelah karena engkau buta maka ku ceraikan dirimu masa ngono ya ora mungkin to ya maksud badan yo ngono dadi ngaji niku Arab ning ibadah iki dipentingno sik wis ngaji seminggu sepisan tekone arang-arang temandang teko kari ora ana seneke gremeng lah ki wong kono ha kono iki ketatap balik mau ngono ndek winginane sampean oleh soto, aku ora. Ya lon, guyon-guyon. Aku arep muni mangan soto dipijeti, enak pijete nek ngono. Ning bar pijet jane nyoto, ngono lho. Bar pijet langsung diparani. Kita butohara. kita menerangkan tentang sesuci. Sesuci niku maknane ya sesuci itu Toharoh niku membersihkan. Suci niku pasti bersih. Nenek bersih durung mesti suci. Eh, Ngono Teknik dikatakan suci kalau memang di sini tidak ada najis. Dikatakan bersih nek orang ana kotoran. Nyun bangga pun saya akan membicarakan suci dengan bersih itu berbeda karena omongan syariah niku ngarah noring suci bukan bersihnya. Banyu butek nok kali kok butek tek. Kayak banyu cepul. Banyu lewat ya Allah buteke masyaallah. Inyon ngapunten lho sing cepul jangan tersinggung. Butek tek niku walaupun ireng suci. Ning ora resik. kira-kira sampean tak takoni, Kira-kira syariah mengatakan duh, suka suci toh Pak. Walaupun suci tapi butek niku masuk kena digunak digunakan boleh. ke wudu kena, ke atus kena, makanya kulitnya coklat-coklat. Wong kono lho. Lagi <laughs> nyok kinyon pangapunten. Lho, apakah syariat itu kok kaya tegemen to ya, kaya ngono kok bisa dianggap suci? Ya suci. Perlu panjenengan ngertosi kadang kawis penilaian syariah itu walaupun coro dohir itu gigokno tetapi sebenarnya di situ ada sesuatu hal contoh gene apa kok nek kena dilatane asu kok kedah diji napa digebyur karo banyu mantun niku diparingi sing campuran kalau le lebu karena pembuktian Beberapa dokter dalam ahli itu menyatakan bahwa baksil yang ditimbulkan oleh air liurnya boi tadi, asu ini kau. Nggih, nyuwun ya ngapunten. Itu tidak bisa hilang walau dengan deterjen yang apapun mereknya. Ilange gurten dikenakno wano. Halo napa lebih jadi dalam pandangan syariah niku ketoke ngono kaya-kaya aneh. Tetapi itulah penilaian Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Ya, apa wae nek sing katakan hasan, hasan, Kobi Kobi. Syariat katakan itu jelek, jelek. Apik, apik ngono mawon. Nah, saiki ana wong nyanyah gunakno. Ana wong mangan darah. Napa nek cara kene saren nggih? Uh saren nek cara kene kalimatnya digawe plenceng. Ati gulu. jari vitamin tambah sak besi. Ora iso. Mang takokno dokter. Wis pokoke sing dikandakno syariat elek ya elek. Sing ngandelo ngono. Ngono nggih? Amang cupi apa iya to, Pak? Wong kancaku penggane mangati gulu ya ora apa-apa. Ya mungkin sepisan rong pisan. Nah, genep pirang-pirang pisan ya insyaallah ya minar remui. Ngono lho. Wis pokoke ngandel wae apa sing diomongno syariat apik, apik. Yang dikatakan syariat jelek, jelek. Saiki ana wong neh nggih plesetan, jarene ngombe alkohol iku ora apa-apa nek sithik sebab niate nggih jamu ngono ya. Katakanlah setiap yang muskir itu homer setiap homer itu koliluhu wakadiruhu sawah. Sidik akeh podo. Hati-hati. Mungkin sampean mengatakan, lu nek sidik kan gak hangat-hangat awak lah. Iya. Prinsipmu itu tetap kalah karo prinsip Gusti Allah. Setan itu lebih pinter ketimbang sampean, walaupun orang tahu kuliah. orang orang setan SAG orang ana. Telah datang setan berpangkat dokter Andes ora Neng sing manggoni wong dokter Andes iku mau setan, iku ngungkuli dokter Andes niku mah. Carane ya nggak? tidak, apa-apa, deh, ra apa-apa, deh, Ya ngetanget awak, Ndek. Diumbe tenan sekali ya. Wah, ora apa-apa, deh. Ngono sesok tambah dua kali. Tiga kali. Empat kali. <laughs> Sakrat, Ndek. Jadi hati-hati. Wis pokoke apa sing dilarang man hawa haulal hima? Sapa wonge wong kok medak-medak batas sing dikuatirno kecemplung nok jerone ngono. Ya hati-hati. Wis ora oleh ra Ana neh wong jare nek langsung harot. Akhire go piyot. Lho nek tasmiru sanes memang ndak apa-apa. Ya nyun ngapunten ki salah kilafiah. Ya. Sampe nonton wah bersetia. Iya, iya, iya. Iku besok wah watakane ya. Malaikat yo ya pinter kali dan sampean. Jadi sampean diselehno nang ngisor diuncalno godo munggah. Syuat. Waduh, lho dosa ku apa? Aku mbiyen nginjen wong Lho tak jare ra dosa, ya memang ora dosa. Lah terus kowe kok nyiksa aku? Lho sing nyiksa sapa? Lho aku muncano kowe nek ngisoran salahmu to. <laughs> Hati-hati aja ge politik. Nggih, wa makaru wa Allah, wallahu khairun makirin. Hati-hati. Dosa-dosa lho ora karuwet-ruwet. Dosa-dosa. Ya Saiki asu diarani kambing balap. Lho asu ya asu. Rasa ruwet-ruwet. <laughs> eh, sesuci. Al-miyahu allati yajuzu biha at-tadhiru sab'umiyah. Menurut pendapat daripada Imam Abi Suja yang mengikuti madhab syafi'iyah. Air-air yang boleh digunakan untuk mensucikan kanggo nyuceni niku wonten pitu nomor siji ma'us samai banyu udan sampean umpama awake kubrat najis udan langsung mlayu mawon set teles blek kampung niku pun suci ning udan tenan lho ya jori brintik-brintik sithik-sithik udan banyu udan ya. set dan itu serialnya banyak sekali. Karo guru-guru saya selalu memberikan fatwa bagi Makmun dulu, nek iso besok nek sampean duwe sumur niku gawean sumur ning sing ketok. Nek cara wong niku umpama udan niku ya kecemplung nang Karena tetap air dari Allah Subhanahu wa taala maus sama itu mengandung sesuatu hal dimana itu kalau kita minum ada manfaat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam nanti di dalam urusan bab maus sama niku ada beberapa pembahasan-pembahasan yang khusus yang nanti kita akan membahas di kemudian hari. Yang kedua maul bahri. Nah kalau maus sama ini Imam Syafi'i kok berpendapat seperti itu karena mengikuti dawuhipun Allah di surat Al-Anfal ayat 11 وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ya, kita tahu jadi Imam Syafi'i mengatakan pokoknya banyu udan niku kena mbok gawe menyucikan itu dalile niku Aja sampai kula sampean duwe pemikiran mereka berpendapat menurut pemikiran biyambak biyambak mboten wa yunazzilu lan nurunaken sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh minas samai saking baut langit maan ing banyu liyutahhira delapan bersihake sapa Allah kum ing sira kabeh bihi kelawan banyu niki tekan niki tok mangke tak bahas rada tuntas sithik liyutahhirakum bihiniki yang menjadi alasan mengapa madhab syafi'i berpendapat bahwa intine banyu langit niku kena digawe menyucikan ya niki lalu niki keranten sampun nyun pangapunten jam 8 niki jenengan pun wayahe mbok damel kula janipun nggih kedah dipun paringi pengertosan nek wayahe wayahe ngegur dilirak-lirik tok aku ya ora rumangsa ya kan Niki nek menawa ada satu dua pertanyaan nanti di, di setu ke depan saya akan membahas sedikit tentang air hujan. Nah, air hujan itu bukan sembarangan. Ma'an bikoder di dalam ayat yang lain nanti dikemukakan bahwa turunnya air hujan itu dengan perkiraan yang sangat luar biasa. Disampai nanti ada hitungan-hitungannya. Banyu niku kodo-kodo banyu. Nek sangka langit Berarti sekian itu umpama benda yang sama diturunkan dari sana setinggi 1500 sampai 5000 ketinggian ditibakno padha sak tetes itu, umpama sak tetes itu sekian gram terus Mbak Panjenengan mendet terus nyewa Werkudara mumbah Pak Werkudara turun munggahno rono kuat munggah terus ditibakno cek maka bisa menjadi satu setengah kilogram beratnya itu kalau tidak dengan dimanage yang luar biasa, makane ono udan kentenge sampean pecah kabeh. Nah, ini besok keterangan keterangane. Makane ngaji lho nek nek dina setu. Setuju ya? Iki nek wonten pertanyaan monggo. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.